Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat terbesar. Ada nikmat sehat. Ada nikmat keamanan. Yang mana alhamdulillah negeri kita Allah tabaraka wa taala berikan nikmat uh, keamanan. Yang mana negeri lain mungkin tidak diberikan nikmat ini dan kita doakan kepada seluruh eh, kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah Tabaraka wa Ta'ala meliputi mereka semua dengan keamanan dan ketentraman. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azakumullah. uh, <clears throat> eh, pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan eh, beberapa latihan yang tersisa di ad-dars al-ashir. Kita akan membaca beberapa uh, tamarin, beberapa tamrinat, beberapa latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-10. Yaitu latihan ke 6 kita ulang sedikit, lalu latihan ke-7, ke-8 dan ke-9. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk menyelesaikannya pada malam ini. Dan eh, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, Eh, diharapkan kepada ikhwan dan akhwat yang mengikuti pelajaran bahasa Arab bersama kita untuk bersiap-siap menghadapi uh, ujian atau ulangan uh, yang materinya akan diambil dari pelajaran yang pertama sampai pelajaran terakhir yang kita baca. Uh, berarti dari ad-darsul awal sampai ad-darsul asyir. Ini sudah kita sampaikan sejak beberapa pekan yang lalu dan kita ulang terus agar uh, terus diingat dan mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri, mulai kembali murojaah, mulai kembali mengulang apa yang sudah kita pelajari dari ad-darsul uh, awal sampai uh, ad-darsu al-ashir, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-10. Dan alhamdulillah malam ini kita uh, ditemani ikhwan yang masya Allah setia terus menemani kita dalam pelajari bahasa Arab ada Abu Abdullah, Abu Maryam dan Masya Allah Abu Zuhri. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah. Masya Allah. Taibun Insya Allah. Taib. Masya Allah. Taib. Uh, La'allana nuraji awalan. Sepertinya kita merajah dulu. Kita baca dialog yang sudah kita baca pada pekan yang lalu. Kita buka halaman tis'atun wa situn. Tis'atun wa ستون نمبر سبيلا رأيتم؟ نعم. نعم نقسم الحوار إلى ثلاثة أقسام ونطلب من أخ أبو زهري أن يبدأ أولا ثم أبو مريم ثم أبا عبد الله تفضل يا أبو زهري ذهب زكريا نعم ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك ذهب إلى السوق نعم أيذهب إلى السوق كل يوم <clears throat> نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر متى يرجع من السوق يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة نعم شكرا يكفي جزاك الله خير نعم استمر يا أبا مريم ماذا يفعل في البيت يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة نعم متى يذهب إلى المصنع يذهب في الساعة التاسعة ونصف نعم ومتى يرجع من هناك يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية نعم أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر نعم يكفي شكرا جزاك الله خير استمر يا أبا عبد الله لا لا يذهب بعد الظهر يجلس هنا في مكتبتي بعد صلاة العصر في مكتبه نعم في مكتبه بعد صلاة العصر نعم كم عاملا يعمل في مصنعكم مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه مئة وخمسة وعشرون عاملا ومهندسان نعم الساعة الآن التاسعة إلى إلى ربعا إلى إلى ربعا نعم وما رجع أبوك وما رجع أبوك وما رجع أبوك لا هذا ليس سؤال هذا وما إخبار. رجع أبوك طيب لا بس لعله لعله يرجع لعله يرجع اليوم متأخرا نعم أحسنت يا أخي جزاك الله خير بارك الله فيكم طيب آه، قرأنا الن- النص baru saja kita baca dialognya الآن آه، نعيد آه، البيان عن التمرين الس- السادس صفحة 72 kita mulai baca kembali latihan ke-6 kita ulang sedikit, kita merojoh lagi. Ini sebenarnya sudah kita baca pada uh, pekan yang lalu. Tapi tidak mengapa kita ulang sedikit penjelasan beberapa hal berkaitan dengan al-adat wal ma'dud khususnya berkaitan angka 21 sampai angka eh, uh, 30. Tapi ya kawan, eh, pembahasan al-adat wal ma'dud ini sebenarnya bukan pembahasan yang baru di latihan atau di dars yang al-ashri ini. Ada sekretarik? Nah. nah, sebenarnya sudah kita bahas sejak uh, atau di jilid 1. Hmm. Sahih? Nah. nah, di akhir jilid satu sudah kita temukan penjelasan tentang al-adat wal ma'dud yaitu dari angka satu sampai angka sepuluh. Lalu di awal-awal kitab yang kedua ini, jilid yang kedua ini juga sudah kita bahas angka 11 sampai 20. Dan kali ini kita menemukan angka 21 sampai angka 30. Dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa uh, perlu diingat beberapa mustalahat, beberapa eh, istilah-istilah uh, penting. Yaitu yang pertama al-adat, yang kedua al-ma'dud. Al-adat artinya bilangannya, angkanya. Adapun al-ma'dud adalah benda yang di, uh, diberikan angka atau diberikan bilangan. Kita baca saja contoh di sini di latihan ke Wahidun wa ishruna taliban. Wahidun wa ishruna taliban. Antum lihat di sini wahidun wa ishrun ini adalah al-adad. Eh, adapun taliban adalah al-ma'dud. Kemudian isnani wa ishruna taliban. Antum perhatikan dari angka 21 sampai 22 Sebelumnya, angka yang kita baca ini adalah angka yang terdiri dari dua kata, dua angka. Alaysa sekedalik. Ada angka satuan dan yang kedua ada angka puluhan. Angka satuannya adalah angka yang pertama disebutkan wahid, isnan dan seterusnya. Kemudian angka puluhannya adalah angka 20, wa ishrun. Karena bilangan yang kita pelajari adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, dua bilangan, maka masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda. Tapi khusus untuk 21 dengan 22, antum lihat, uh, kita masih ingat kaidah dulu ketika kita mempelajari angka 3 sampai 10. Nah. Bagaimana kondisi eh, al-adat al jika seandainya al-ma'dudnya mu'annas misalnya? muzakar Al-adatnya harus muzakar Dan kebalikannya jika al-ma'dudnya muzakar maka al-adatnya harus muannas. Tapi untuk satu dan dua, wahidun wa isnan, dia tidak berubah. <coughs> dia selaras dia dan sama dengan al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya muzakar maka wahid dan isnan juga tetap muzakar Dan kebalikannya jika al-ma'dud muannas, maka bagaimana ikhwan? Angka satu dan duanya harus Muannas. mu'annas. Mu'annas. Antum lastum ma'i ya ikhwan. Muannas. Ana أعيد مرة أخرى Antum معي؟ Nah. Baik. Angka 1 sampai 2, khusus angka 1 sampai 2 dia selaras dengan al-ma'dud. Ada sekadalik? Bala. Nah, bala. Maka kalau al-ma'dudnya muzakkar, maka angka 1 dan 2 harus juga muzakkar. Muzakkar. Begitu pula kebalikannya, muannas muannas. Maka antum lihat di sini wahidun wa ishruna taliban. Wahidun muzakkar, ada sekadalik? Bala. Dan juga angka puluhannya isrun juga juga tidak berubah. Begitu pula angka isnan wa isrun taliban. <clears throat> Antum lihat angka 23 sekarang. Angka 23 di sini. Salasatun <clears throat> wa ishruna taliban. Salasatun wa isruna taliban. Hmm, apa yang antum temukan di sini, kon? Ada perubahan di angka satuannya. Nah. Ada perubahan di angka satuannya. Tadi satu dan dua muzakkar karena al al al madudnya muzakkar. Sekarang tiba-tiba angka tiganya menjadi apa ini? Satuannya. Jadi muannas. Dan ini berlaku sampai angka sembilan. Lihat. Salasa, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun. Semuanya dari angka tiga sampai sembilan satuannya dari tiga sampai sembilan berlawanan dengan al-ma'dud. Mudah-mudahan penjelasannya tidak ngejelimet. Rumit ya, Ikhwan? Tidak, Tidak insya Allah. Allah. Ini, ini penjelasan yang kesekian kalinya kita ulang-ulang. <laughs> nah, insya Allah tidak tidak ngejelimet. Nah, terutama bagi ikhwan studio, masya Allah. Antum ahlun nuhat insya Allah. Amin. Nah, khasatan fi bab al-adat wal maadud <laughs> ini kita ulang-ulang ya, ikhwan karena hatta al-arab anfusuhum, hatta orang-orang Arab sendiri itu kadang suka salah. Hatta al-Arab anfusuhum, kita katakan secara terus terang, hatta al-Arab anfusuhum. Sampai orang-orang Arab yang asli pun kadang sering salah dalam bab ini. Makanya perlu kita ulang terus teorinya agar nanti e, memudahkan kita dalam mempraktekkan dengan benar. Nah, kita lanjutkan ya, Baik. E, jadi angka 3 sampai 9 bagaimana, Ikhwan? Angka satuan, santuannya dari 3 sampai 9 dia harus berlawanan dengan al ma'dud. Al-Ma'dud. Al-ma'dudnya muzakkar, maka 3 sampai 9-nya harus Muannas. Mal ahsantum. Masya Allah. Jazakumullah khair. أنا Antum- أتي في المثال ها؟ المثال يوضح طيب القيد نعم نقول يقول هنا ثلاثة وعشرون طالبا kita ganti selain طالبا يا إخوان misalnya uh, عاملا أحسنت ما معنى عامل أكرجة bekerja ثلاثة وعشرون عاملا Kenapa salahnya salah salahnya muannas? Karena amilan. Karena ma'adudnya mudzakkar ya. amil. Nah. Sekarang kita ganti menjadi muannas. Misalnya di sini taliban kita ganti menjadi talibatan. Nah. Salasatun atau salasun? Salasun. Salasun wa ishruna talibatan. 24. Arba'un wa ishruna talibatan. 25. خمس Khamsun. وعشرون Ishruna. talibatan Talibatan. Naam. dan begitu seterusnya sampai tis'a- tis'un wa ishruna talibatan. Nah, ini angka satuannya. Dari angka 3 sampai 9 dia berlawanan dengan al-ma'dud. Baik. Adapun angka puluhannya tidak berubah. Angka puluhannya tetap seperti itu. Ishrun dan saudara-saudaranya salasun arbaun teruskan ikhwan. Khamsun. Khamsun 50 60 situn teruskan. Sab'un. Sab'un samanun Samanun. samanun atau samaniun ثمانون ثمانون نعم ليس ثمانيون بعض الإخوة يقول ثمانيون وهذا خطأ ثمانون نعم تسعون تسعون هذا الأخير أليس ذلك بلى Nah, angka 10 sampai 20 ini disebut oleh para ulama nahwu adalah uh, adadul uqud. Nah. Al-uqud angka puluhan. Angka puluhan tidak berubah. apa yang apa saja yang terjadi pada al-ma'dud apakah dia muzakkar muannas ada enggak uh, eh, uh, eh, jenis yang lain selain muzakkar muannas <laughs> apa saja berubah tetap dia gitu nishrun salasun arba'am tidak berubah tidak mungkin tiba-tiba di sini wa ishrunatun misalnya tiba-tiba ada tambahan tak marbut di belakangnya lah hmm. nah ada lam yusma' min al-arab min hmm. nah maka di sini kaidahnya untuk angka puluhannya tidak terpengaruhi dengan perubahan al-ma'adud apakah dia muzakkar atau mu'anas tidak berubah seperti itu <clears throat> hanya mungkin perubahannya nanti ketika membahas tanda i'rabnya isyrun ini disamakan dengan jamak muzakkar salim disamakan dengan jamak muzakkar salim. dan jamak muzakkar salim ada dua keadaan kalau bukan marfu'un bil waw wan nun atau eh, mansubun wa mahfudun bi bil ya. ya. Hmm, bisa isyrun, bisa Ishrin. Muslimun. Muslimin. Muslimin. Nah. Tapi ini perubahan ini nanti insya Allah pada uh, pada uh, bagian tertentu dari kitab ini, bukan sekarang. Baik, sampai sini jelas ya, kawan? Insya Allah. Yang berikutnya, penjelasan berikutnya. Berkaitan dengan Al-Ma'dud. Al-Ma'dud dari 11 sampai 99. Bagaimana bentuknya, Ikhwan? Al-Ma'dud dari angka 11 sampai 99. Mufrad Selalu mufrod mufrad mansub. Selalu mufrad, mufrad mansub isim yang dibilangnya saja nah al madud isim yang di dikasih angkanya nah yang dibubuhi dengan angka itu paham tom nah nah selalu mufrad tunggal mansub apa itu mansub dengan harakat eh, fathah dengan harakat fathah nah di sini fathatain karena dia tanpa alif lam nah uh, wadih wadih apalagi yang tertinggal ikhwan angka terakhir angka salasun sudah jelaskan tadi, Alhamdulillah. Bahwa angka puluhan tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruhnya. Apakah dia berubah menjadi muzakkar, muannas atau berubah menjadi yang lainnya? Dia tetap segitu. Talasun, arbaun, khamsun. Hanya, hanya, hanya tadi perubahannya, bagaimana tadi perubahannya, Ikhwan? Di masalah tanda tanda mudzakkar salim. Nah. Tanda i'rabnya. Iya. Mus ah, thalathun bisa thalathin. Nah, harus kedalik? Bada. Nah. Uh, la'alla hadha wadih insyaallah. Mudah, mudah, jelas? Mudah. Kaifa halaka ya Abu Abdullah? طيب. ما أنت ما زلت معنا طيب <laughs> أحسنت طيب نقرأ نقرأ العدد يا أخي أبو مريم كأنك نعاس يا أبو مريم لا ممكن تشرب القهوة قهوة <laughs> طيب نعم اسمع, اسمع له القهوة طيب لا بس هيا استمع ثم كرر واحد وعشرون طالبا واحد وعشرون طالبا اثنان وعشرون طالبا اثنان وعشرون طالبا ثلاثة وعشرون طالبا ثلاثة وعشرون طالبا أربعة وعشرون طالبا أربعة وعشرون طالبا خمسة وعشرون طالبا خمسة وعشرون طالبا ستة وعشرون طالبا ستة وعشرون طالبا سبعة وعشرون طالبا سبعة وعشرون طالبا ثمانية وعشرون طالبا ثمانية وعشرون طالبا تسعة وعشرون طالبا تسعة وعشرون طالبا ثلاثون طالبا ثلاثون طالبا نعم نعم آه، baru saja kita baca teorinya dan contoh-contohnya الآن نقرأ التمرين السابع والتمرين السابع هذا بمثابة التطبيق بمثابة آه، التطبيق كأنه تطبيق لما درسناه في التمرين السادس kita akan baca sekarang latihan ketujuh dan latihan ketujuh ini seakan-akan dia adalah praktek dari apa yang sudah kita pelajari secara teori di latihan keenam tadi barusan. Ya. Itu? Nah, ini sebagai bukti bahwa antum paham atau tidak paham di sini nih. Nah, Nah, kita akan buktikan apa antum laki-laki atau bukan. Eh, apa? kita akan buktikan apa antum eh, paham atau tidak. Taib. Nah, nabda min al-ikhwa fi studio. Kita mulai dari ikhwan di studio. nah. Nah, alladhi yashur bin as fa yabda. أنا ست- آه أنت نشر الناس <laughs> لكن المظهر المظهر- المظهر لا لا تدل, لا تدل على ذلك طيب لا بس هي طيب واحد نعم في الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما لماذا ثلاثين؟ عفوا في الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون يوما نعم أحسنت di dalam satu bulan ada 29 atau 30 hari. Ahsant. Tis'atun wa ishrun atau 30 yauman. Yauman. Ahsant. Ahsant ya. Jazakallah khair. آه، رقم اثنان أنت يا أخي الكريم أستاذ أبو مريم في هذه الحافلة خمسة وعشرون راكبا ما شاء الله تعيد مرة أخرى يا أستاذ في هذه الحافلة خمس خمسة وعشرون راكبا أحسنت نعم ترجم dalam bis ini ada 25 penumpang. Mumtaz, mumtaz. Nah, ثلاثة. ثلاثة. جاء اليوم اثنان وعشرون طالبا جديدا آه، تعيد مرة أخرى يا أبا عبد الله جاء اليوم اثنان وعشرون طالبا جديدا ممتاز أحسنت ترجم Hari ini datang 22 murid yang baru. أحسنت بارك الله فيك شكرا طيب آه، نفتح المجال المستمع Baik, untuk eh, tamrin yang selanjutnya Anda bisa menghubungi kami untuk menjawab di Eh, nomor telepon 0218236543. silahkan bagi para pendengar Roja Anda bisa membuka di tamrin yang ketujuh, halaman 72 dan 73 dan Anda bisa melanjutkan pada nomor yang keempat. Fadhol di 0218236543. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umu? Umu Ahsan di Bekasi. Taib, nah kaifa haluki Umu Ahsan? Alhamdulillah, آه، طيب آه، أم حسن تفضل- تفضلي اقرأ رقم اقرأي رقم أربعة نعم في تفضل هذا في هذا الكتاب أحد وعشرون درسا. واحد وعشرون واحد وعشرون درسا. نعم sekali lagi أمو في هذا الكتاب واحد وعشرون درسا. ممتاز نعم Oh, Khamsa. terjemahkan dulu di dalam kitab ini ada 21 pelajaran. Mumtaz. Nah, khamsa. Khamsah. Hadal eh, mal'abutu luhu eh, samaniatun wa isruna mitron. Nah. Wa arduhu eh, arbaatun wa isruna mitron. Nah, sekali lagi Umu. Cepat hadal, sekali, Masya Allah. Hadal mal'abutu luhu samaniatun wa isruna mitron wa arduhu arbaatun wa isruna mitron. Nah, ada beberapa kata-kata baru di sini yang Mu Hasan. Silakan Mu Hasan diterjemahkan. Di dalam uh, di dalam lapangan eh, ini lapangan ini tuluhu tuluhu panjangnya panjangnya ada 28 meter. Sahih. Dan ardu itu uh, kalau ada panjang maka lebar. Uh, lebarnya uh, 24 meter. Nah, masya Allah, masya Allah. Syukuran Umu Hasan. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Umu Hasan? Iya Ustaz, ada ya. Eh, tentang al-mudhari Ustaz. Al-mudhari, al-fi'l eh, al-mudhari, taib. Ini kan satu kata misal jalisun. Nah. Lalu dia uh, telah duduk kan jalasa. Nah. Lalu dia akan duduk ya yajlisu. Nah. Nah, yajlisu ini kan uh, kata apa namanya aktif ya Ustaz? Bagaimana? Ya yajlisu itu kan berarti aktif kan? Oh iya, ah, mabniun lil ma'lum. Ya, bahasa ya. Arabnya mabniun lil ma'lum, aktif. Ya kalau misalnya uh, kata perintah misal wahai anakku duduklah gitu pakainya yang mana Kata perintahnya? Uh -uh. Uh, berubah lagi. Berubah lagi bentuknya Ummu Hasan. Oh gitu. Menjadi ijlis. Oh. Hmm, jadi ada tiga kata kerja sebenarnya Ummu Hasan, yaitu kata kerja fi'il madhi, ada fi'il mudhari, hmm. lalu satu lagi yang belum kita pelajari fi'ilul amri. Oh. Ijlis yang saya katakan dari contohnya, duduklah. Oh, Hmm, nanti insya Allah kita akan bahas nanti Ummu Hasan. Tapi, tapi sekarang tidak apa, saya anak beritahu. Jalasa fi'il mudha fi'il madhi yajlisu al mudhari. Satu lagi ijlis artinya duduklah. Khusus untuk kata perintah itu. Kata ya, perintah. Iya, tidak menggunakan yang pertama dan tidak menggunakan yang kedua tapi khusus kata perintah. Lalu tentang ini eh, apa namanya tentang domirnya Ustadz misalnya jalasa eh, domir eh, jamaknya jalasu ya gitu kalau ya jelisu itu bagaimana kalau untuk uh, anak ya anak kasih tahu sekarang ya kalau untuk mudakar ya jelisuna oh, no. ya jelisuna untuk muannas ini uh, domirnya hum hum ya jelisuna kalau untuk perempuan domirnya hunna maka jawabannya ya jelisna ya jelisna tapi insya Allah nanti akan dibahas lebih panjang nanti Ummu Hasan Nanti kan ada penjelasan insya Allah. Iya, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Mahsan dan maklumat yang baru kita dapatkan. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali yang kedua di 0218236543. Tafadhol bagi para pendengar roja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Ummu Afifah di Cibitung. Baik. Nah. Uh, tafadhali Ummu Afifah, silakan baca Iqra'i rakam uh, berapa sekarang? Khamsa afwan Sitta wa sab'ah. Iya. Sitta wa sab'ah. Tafadhali. Sitta. Kam kilometron al-masafatu bainal madinati wal matori? Nah. Al-masafatu bainahuma salah satun wa isruna kilometron. Nah, sant. Uh, eh, tolong diulang sekali lagi Umu Afifah. Kam kilometron al masafatu al madinati wal matori. Nah. Al masafatu bainahuma salah satu dua isruna kilometron. Nah, sant. Nah, terjem, terjemi. Berapa meter jarak antara berapa kilometer? 6. Jarak antara Madinah dan bandara. Mumtaz. Jaraknya. Al Madinah di sini apakah dimaksud Madinah Al Munawwarah atau Al Madinah artinya kota umum? Kota. Kota. Nah. Jarak antara keduanya. Enam. Adalah 23 km. Nah, mumtaz, mumtaz. Nah, fadal sab'ah. Sab'ah. Hadza daftaru tuluhu sab'atun wa ishruna santim mitron. Mumtaz. Nah. Terjem? Buku tulis ini panjangnya 27 cm. Mumtaz, mumtaz. Mumtaz. Ada pertanyaan Umu Afifah? Belum. Baik, ah, Santi. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wa iyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sini ada ada kata baru juga yaitu kalimat al-masafah. Nah al masafa artinya jarak. Nah, barusan saja Masya Allah Umu Afifah sudah menerjemahkannya untuk kita. Baik, alabas naftah al-majal maratan thaniya. Baik, kita berikan nah, kesempatan yang kedua. Untuk tamrin yang ketujuh, masih tamrin yang ketujuh di 0218236543. Dan ini menunjukkan pemahaman antum terhadap tamrin yang sebelumnya ya, tamrin yang keenam dalam bilangan ada dan madud. Silakan di 0218236543. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Nom, uh, Wahid. Umu, siapa ya, di mana? Ibu Tina di ah, Jantung. Oh iya, ah, iya. tafadhali Ibu Tina, silakan. Iya, ya, Rokum Wahid. Rokum Wahid. Nah, semangat sekali Ibu Tina nih. Fil syahri tis'atun wa isruna au Salatuna yauman. Muntaz. Nah. Dalam satu bulan uh, uh, 29 atau 30 hari. Muntaz. Nah, isnan. Di hazihil khayab fi hadhil khafilati uh, eh, satun wa isruna rokiban. Mumtaz. Nah. Uh, di dalam uh, di dalam kendaraan ada 25 penumpang. Nah, mumtaz. Satu lagi umum. Ya. Ja'al yauma Salasa. Eh, salasa. Nah. Ja'al yauma uh, sal san eh. Ada angka berapa itu? Isnane. Nah. ya Ja'al yauma isnane wa isruna soliban dan Nah. Uh, dat, pada hari ini datang 22 murid baru. Nah, mumtaz, mumtaz Ibu Tina. Ya. Jazakallah ya, khair. Ya. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua bagi para pendengar roja dan mungkin ditanya saja tentang kaidah-kaidahnya. Baik, insyaallah. Nah, tiga ahsan. lima empat tiga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dari Ah Budi di Tambun. Baik. Nah, kefaluk ah. Arba. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, semangat sekali Abu ya, ini. Fadal, fadal. Arba. Arba. Di hadhil kitabi wahidun wa ishruna darsan. Sekali lagi Pak Budi. Di hadhil. Hadhil atau hadal? Oh, di hadal. Nah. Di hadal kitabi wahidun wa ishruna darsan. Nah. Ya, kenapa di sini wahidun wa isyrun? Kenapa tidak ada perubahan muannas misalnya? Karena kaidahnya apabila uh, al-adad wahidun harus sama dengan al-mahdudnya. Nah, sahih, sahih. Ahsan. Al-mutakar. Ahsan, ahsan. Nah. Istamir. Kham, khamsatun. Nah, sudah antum terjemahkan? Uh, di dalam di dalam buku ini ada 20 Afwan, terputus ya sambungan eh, teleponnya. Uh, alasaf, nah. Baik, Afwan Pak Budi mungkin Anda bisa hubungi kembali Ya silahkan di 021-823-6543 Sambungan teleponnya terputus Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain Silahkan Halo Halo Iya dengan siapa di mana? Dengan Ah Kursin di Cilincing Ah Kursin baik. nah. Kefaluk Ah Kursin Alhamdulillah khair Masya Allah Fadalah Ah Kursin Antum meneruskan nomor 5 خمسة نعم هذا الملعب طوله ثمانية وعشرون ثمانية diperjelas tanwinnya هذا الملعب طوله ثمانية tun. Tamaniyatun Nah Wa isruna mitron Nah Wa arduhu Arbatun wa isruna mitron Mumtaz Nah Terjem Lapangan ini panjangnya 28 meter Nah dan lebarnya 24 meter. Mumtaz. Nah, sita. Sita. Am kilometron al masafatu bainal madinati wal mator. Nah. Al mas al masafatu bainahuma salah satu Salah satu. Antum perjelas tanwinnya. Salah satu wa isruna kilometron. Nah, ahsant. Berapa kilometer jarak antara kota dan bandara? Nah jarak antara keduanya 23 km. Mumtaz. Nah, sab'ah. Sab'ah. Hadza daftaru tuluhu sab'atun wa isruna santimitron. Nah. Buku tulis ini panjangnya 27 cm. Taib. Syukran, Ah Kursin. Ada pertanyaan, Ah Kursin? La, Ustaz. Taib, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Taib. Ya, khair pada Kursin. Kita lanjutkan kembali Ustaz. آه، لا- نا- ناخذ راحة أولا. طيب. نعم. Pendengar rajin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana Tetap dalam kajian ilmiah Bimbingan bahasa Arab untuk pemula Dan kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Kembali bersama Anda dalam kesempatan malam ini di kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan juga kami sampaikan salam kepada rekan-rekan di Mahad Mahadul Ulum yang uh, sebagian mereka menyimak kajian kita pada kesempatan malam ini alhamdulillah dan kembali dalam kajian bimbingan bahasa Arab kita masih di pembahasan uh, dars yang ke-10 Anda bisa membuka kitabnya bagi para pendengar roja yang sudah memiliki buku Kitab Durusul Al-Arabiyah Anda bisa membuka di halaman 73 dan kepada Ustaz Hamzah Fadal Mashkur. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mualah wa ba'd. Naam, نواصل درسنا يا اخوان مع كتاب دروس اللغة العربية والآن ما يتبقى من التمرين إلا تمرينين فقط لا يبقى من التمارين إلا عبارة عن تمرينين تمرينين فقط رأيتم التمرين الثامن والتمرين التاسع نعم كونوا معي يا إخوان كونوا نعم. معي لا أحد ينعس ولا أحد ينام نعم. نريد أن يكون يعني بقية آه، درسنا في هذه الليلة في نوع من التركيز إن شاء الله طيب نبدأ آه، التمرين الثامن آه، في الحقيقة التمرين الثامن هذا ليس في ليس الأسئلة في الحقيقة إنما عبارة عن بيان عن معنى مبكر ومعنى Eh, kalimat mutakhir. Adid. Nah, antum lihat di sini latihan ke-8 ini sebenarnya bukan bukan pertanyaan-pertanyaan, bukan. Sehingga insya Allah akan akan cepat kita selesaikan yaitu berkaitan dengan uh, penjelasan apa makna mubakhiran dan makna mutaakhiran. <coughs> Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali, ya Perhatikan. Perhatikan apa yang berikut. Antum lihat di sini kalimat mubakiran lalu ada tanda silang mutaakhiran. Apa maksudnya? Uh, eh, mubakiran didduhu atau aksuhu lawan katanya adalah mutaakhiran. Mana mana mubakiran? Terlalu pagi, Ustaz. Uh, eh, Pagi-pagian. Uh, eh, lebih pagi. Lebih pagi. Lebih pagi. Nah. nah. Kebalikannya kalau datang lebih pagi lalu ada juga yang datang mutaakhiran. Terlambat. Terlambat. Nah, nah. terlambat. Nah. mubakkiran aksuhu mutaakhiran. Lawan katanya mutaakhiran. Kemudian mengapa bersih mubakkiran wa mutaakhiran mansub ya, ikhwan? Apakah karena dia ma'dud misalnya? لا ما هو السبب يا اخوان؟ نوع من الظرف أليس كذلك؟ ظرف أو حال؟ أحسن قد يكون ظرفا ظرف آه زمان وقد زمن، يكون نعم. حال في احتمالين نعم طيب على كل حال سواء كان ظرف الزمان أو حال كلاهما منسوب أليس كذلك؟ بلى نعم آه إن شاء الله نتأكد من آه موضعه من الإعراف في الأسبوع القادم إن شاء الله طيب kita lihat di sini beberapa contohnya آه، واحد wahid uh, man yaqra alhamdulillah ada tiga nomor pas di sini ikhwan ada tiga طيب أنا نعم آه، تفضل يا بزوري نعم واحد ذهبت إلى المدرسة اليوم مبكرا ورجعت إلى البيت متأخرا نعم ما شاء الله مرة أخرى اقرأ مرة أخرى يا أستاذ إحسان ذهبت إلى المدرسة اليوم مبكرا نعم ورجعت إلى البيت متأخرا نعم أحسنت ترجم Saya pergi ke madrasah pada hari ini lebih pagi نعم dan saya kembali ke rumah terlambat telat terlambat. Nah, ahsan telat atau terlambat. Mumtaz. Nah, rakam itsnan coba Abu Maryam. Itsnan. <coughs> zahabat Laila ila al-jami'ati mutaakhirah. Nah. Laila pergi ke kampus terlambat. Nah. zahabat Laila ila al-jami'ati mutaakhiratan. Antum lihat di sini. Ada tambahan tak marbutah di kalimat mutaakhir. ada sekadalik? Ada tambahan tak marbutah di situ. Apa sebabnya? Apa sebabnya, Laila Lailah muannas. Ah, di sini jadi sehingga kita mengetahui bahwa sekarang kita yakin bahwa ini adalah hal. Nah. Karena dia tergantung daripada uh, ininya. Uh, apa namanya? Domir aidnya. Di sini Laila muannas, sedalik. Balas. Ini hal untuk Laila, sedalik. Balas. Karena Laila muannas maka halnya harus muannas. Zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Sehingga jangan antum katakan zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiran misalnya. Hada khata. Alas kedalik? Ada. Nah. Baik. Uh, rakam salasa. Anta terjem tak ya Ustaz Abu Maryam? Salasa. Nah, baik. Salasa. Salasa. Zahabat at-tabibata al-yawma ilal al Ayat zahabat. Zahabat tabibata. At-tabibatu. فاعل أليس كذلك يا أبا عبد الله؟ ذهبت طبيبة اليوم إلى المستشفى مبكرة مبكرة نعم ذهبت الطبيبة اليوم إلى المستشفى مبكرة ترجم murid perempuan itu pergi ke rumah sakit pagi-pagi sekali. pagi-pagi sekali sahih nah pagi-pagi sekali nah lebih pagi nah ahsant lagi-lagi di sini kalimat mubakir eh, ditambahkan dengan tak marbuta di belakangnya. Bisa kita tarik? Boleh, Nah, apa sebabnya? Untuk menjelaskan hal untuk isim fa'ilnya. Nah, atau tabibah Bisa kita tarik? Nah. nah atau biba tabibah muannas maka halnya pun harus uh, muannas. Nah, mu'bakir. Ini penjelasan singkat tentang mu'bakir dan mutaakhir. Ada yang bisa memberikan contoh lain, ya Nah, nah, Mansur. Tafadhal. Ja'al Ustazu nah. Hmm. ila al-mahadi مبكرا ما شاء الله وجاءوا الطلاب إلى المدرسة متأخرا آه، مبكرا مبكرين أيضا طيب لا بس متأخرا آه، نعم لا بس نعم المدرس لابد أن يأتي مبكرا والطلاب يعني لكن هذا ليس عذر بالنسبة له طيب أحسنت سؤال آخر يا إخوان أبو مريم عندك مثال عندك يعني كلاما هذا نعم سر نعم ما شاء الله أذهب إلى جامعتي مبكرا نعم،, نعم نعم أنت دائما نسبت إلى التبكير دائما نعم أما الآخر أنت نسبت, نسبت إليهم متأخر لا بس طيب نعم، سؤال يعني مثال آخر يا أبا عبد الله يكفي؟ طيب يكفي مباشرة ندخل التمرين التاسع لعلنا ننتهي ننهي هذه الليلة مبكرا يا أخ إن شاء الله نعم ننهي هذه الليلة مبكرا نعم ليس متأخرا لا بس Baik, uh, nanti kita setelah kita baca latihan ke-9, kita buka kesempatan bagi uh, para ikhwan dan akhwat di rumah seluas-luasnya untuk membaca latihan ke-8 dan ke-9. Hmm. Ya. Baik, di sini uh, yaqul huna fi at-tamrin at disebutkan di sini di latihan ke-9 kawin. Hmm, mana kawin? Gabungkan. Nah, kawin di sini Bentuk. bukan kawin dalam bahasa kita, bukan. Nah, kawin. Ada sekedar ya, akhir kirim? Bala. Kawin, mana kawin? Bentuklah. bentuklah atau susunlah Hmm, jumalan mana jumalan Kata-kata. Eh, kalimat-kalimat Kalimat. musta'milan dengan menggunakan dengan menggunakan al kalimatil atiyah kata-kata berikut. kata-kata berikut nah masya Allah ini latihan yang paling ini paling afdol insyaallah paling uh, يعني يحتاج الى القوه نعم. القوه العلميه والقوه العمليه أليس كذلك بلى. نعم علميه يعني المفردات والعمليه تطبيق آه، آه، وضع هذه الكلمة إلى الجملة ما <laughs> شاء الله آه، طيب نبدأ من الإخوة استوديو نعم نعم أنت دائما أنا دائما طيب، لا ما شاء الله لا بس أنت دائما مبكر آه، دائما ما شاء الله عليه وسلم نعم أنت دائما نعم أحب اللغة العربية دائما ما شاء الله تحب اللغة العربية دائما صحيح لأن اللغة العربية من الدين أليس ذلك؟ هذا هو نعم لا لا يفهم القرآن والسنة إلا عن طريق اللغة اللغه العربية. العربيه نعم نترجم. طيب لا بس نعم Saya mencintai bahasa saya selalu mencintai bahasa Arab. ممتاز ما شاء الله دائما وابدا أليس كذلك نعم بلى. نعم إن شاء الله. نعم طيب آه، مثال اخر يا ابا مريم دائما أستاذ. دائما نعم صلي الفرض جماعة دائما ما شاء الله انا اصلي آه، ايه الصلوات الخمس نعم في في المسجد جماعه دائما ممتاز ما شاء الله طيب انت يا اخي متأخرا ها لا دائما ما زال أ- أ- ترجم اولا دائما ترجم يا اخي الكريم دائما daiman selalu نعم ترجم انت saya sholat jamaah saya sholat fardu berjamaah selalu ما شاء ما شاء الله ممتاز ما شاء الله انت يا اخي اللغة العربية في إذاعة الرجاء دائما. دائما. ما شاء الله انا ادرس اللغه العربيه في اذاعه الرجاء دائما ممتاز نعم احسنت جزاك الله خير طيب آه سؤال ثاني لا بس احيانا أحيانا. نعم طيب. جئت إلى المدرسة متأخرا أحيانا. ما شاء الله يعني يعني مبكر دائما ومتاخر احيانا <laughs> نعم جيد مسافة بعيدة. آه، صحيح مسافة بعيدة أنت من هنا إلى جاكرتا مسافة تقريبا أكثر من 20 كيلو ها؟ Ah, ممتاز ما شاء الله ممتاز نعم. Saya eh, saya datang ke madra, ke mahat atau ke madrasah eh, terla- kadang-kadang terlambat. kadang-kadang nah. Ahyanan kadang-kadang. Ustaz. صحيح أحيانا أحيانا جا- كجاران kadang-kadang نعم طيب أنت يا أخي أحيانا Ma'dzur. Ustaz. معذور ما شاء الله نعم. ذهبت إلى السوق أحيانا ذهبت إلى السوق أحيانا أحيانا. نعم saya pergi ke pasar kadang-kadang saja. kadang-kadang saja نعم ل- للحاجة فقط ها نعم للحاجة فقط. أنت لست ذا- لست لا لada تاجر minukut. ها Ada minukut. لعدم <laughs> النكوت أو لعدم الحاجة لعدم الحاجة نحسن الظن بأبو مريم إن شاء الله أحسنت يا أخي آه، ترجم أنت أولا خلاص ترجمت طيب أنت ما شاء الله أحيانا يا أخي الكريم نعم أنا رجع أنا, أنا رجعت أنا رجعت آه، إلى البيت أحيانا أنت رجعت إلى البيت أحيانا يعني أنت دائما في الخارج <laughs> نعم أين تنام تنام في الشارع طيب لا بس أحسن جزاك الله خير بارك الله فيكم هذا مثال جيد نعم طيب نفتح المجال للمستمع يا لسان Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya atau uh, eh, diulang kembali mungkin saja ya, dari nah, daiman dan ahyanan untuk Anda bagi para pendengar Roja untuk membentuk kalimat yang sempurna dari kosakata yang terdapat dalam latihan yang kesembilan daiman ahyanan mutaakhiran dan maratan ukhra maratan ukhra diartikan apa Ustaz? Uh, sekali lagi sekali lagi taib daiman selalu ahyanan kadang-kadang mutaakhiran terlambat dan maratan ukhra uh, sekali lagi Ustaz ya. Nah. Silahkan Anda bisa menghubungi di 0218236543 oleh ikhwan maupun akhwat. Fadal. Iya, halo. Taib Terputus kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Tamrin yang ke-9 Anda bisa membuka di halaman 73. Tafadhol. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Rahmat di Cikitung. Taib Kefaluk Pak Alhamdulillah khair. Masya Allah. Pak Rahmat mau baca nomor 8, latihan ke-8, latihan 9, Pak. Latihan yang ke-9, Pak. Masya Allah. Fadal. Iman sama ahyanan. Mumtaz, Masya Allah. Fadal. Al-muallimu yudarisu daiman fil madrasati. Naam, Masya Allah. Terjim, Pak. Guru itu mengajarkan, guru itu selalu mengajarkan di sekolah. Mumtaz, naam. at itu daiman ilal mustashwa wa ahyanan ilal Mustausof. <laughs> nah, sekali lagi. Sekali lagi. At-tabibu daiman ilal mustashfa wa ahyanan ilal mustausof. Naam, dhahaba at-tabibu daiman ilal mustashfa wa ahyanan ila al mustausof Mumtaz, mumtaz. Tarjib. Dokter itu pergi ke rumah, selalu pergi ke rumah sakit dan kadang-kadang pergi ke poliklinik. Baik, syukran, syukran jazakallah khair, masya Allah, mumtaz. Masya Allah. Jazakallah khair pada Bapak. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain dan uh, untuk kalimat mubakiran bisa juga diartikan lebih awal Ustaz. Sahih. Nah. Baik. 021-823-6543 Silahkan bagi para pendengar yang lain Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Abu Gifari di Pondok Aren Abu Gifari Nah, kepala Abu Gifari Alhamdulillah. Ustaz. Masya Allah. Antum ada bukunya apa, Abu Gifari? Ada. Fadal. Uh, eh, kalimat mutaakhiran. Uh, Atau kalimat lain, Pak? Kalimat yang lain. Fadal Pak Abu Gifari. silakan pilih saja yang mana. Nah. Uh, ahyana. Ahyanan, Masya Allah. Fadal. tul kohwa ahyana. Masya Allah. Syaribtul qahwata ahyana. Qahwata ahyana. Wa ana tul kohwa daiman. Baik, Nah, fadal, fadal, fadal. Nah. Fadal Pak Abu Gifari. Saya pertanyaan yang lain bisa. Uh, eh, diartikan dulu Pak Gif eh, Abu Gifari. Saya selalu minum kopi. Selalu atau kadang-kadang? Saya kadang-kadang minum kopi. Uh, nah, yang selalu minum kopi saya. Nah, bukan Pak Abu Gifari. Fadal Pak Gifari. Nah, ada pertanyaan uh, lagi yang lain? Ya Ustaz. Yang mau dibaca? Eh, mengenai uh, <coughs> oh. print 7 tadi. Ya. Ini kan mengenai angka-angka. Ya, ya angka-angka. Ya. Uh, mungkin Ustaz nanti bisa review tentang angka-angka mulai halaman 23, 42, halaman 23, halaman 42 sama halaman terakhir ini. Kira-kira perbandingannya <laughs> gimana? Uh, halaman 23 sebentar Pak Abu Gifari. 23 ini meroja total nih Masya Allah. Labas, karena sebentar lagi mau sebentar lagi mau ujian kita ulang labas. 23 <laughs> berapa tadi Pak Abu Gifari? 23. Huh? Halaman 23 terus 42. Anak tandai dulu 23 42 dan halaman yang terakhir ini. Iya. Iya, ya, taib. Syukran. Syukran. Uh, eh, itu uh, boleh nggak kita kasih tanda misalnya untuk uh, perbandingannya agar gampang membacanya? Untuk muzakar itu kita kasih tanda plus. Tanda plus. Untuk, muhanas di tanda minus gitu. Jadi uh, kayak wahida uh, di tamrin ke-6 ini wahida wa isruna Taliban. Taliban itu Wahidun kan muzakkar. ya. Ini artinya kalau di sanda plus ini muzakkar, muzakkar, muzakkar gitu Ustaz. Ya, semuanya mudakar semua, sahih tiga-tiganya. Wahidun mudakar, ishron mudakar, Taliban mudakar. Ya, maksud Pak Abu Ghifari begitu? Jadi ditandain plus, plus, plus. Iya, gitu. fadal, silakan. Jadi uh, mungkin kalau uh, review seperti itu mungkin lebih lebih gampang Uh, nah. Taib ini usulan yang bisa dipertimbangkan insyaallah. Taib ini kita pertimbangkan insyaallah. Wa Waalaikumsalam. wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Abu Gifari. Nah. Dan ya Insya Allah untuk kaidah yang eh, hitungan saja, insyaallah Allah kita akan uh, ulang kembali min babil murojaah mungkin sebelum ujian satu pertemuan kita usahakan untuk pertemuan yang akan datang review gitu. saja. Eh, taib, lalas, iya. lalas. Nah. Pertanyaannya karena cukup banyak Eh, mungkin kita akan khususkan satu pertemuan begitu Abu so, Zuri. Tapi mengenai uh, usulan tadi Pak siapa tadi Pak Abu Abu Gifari Abu Gifari tadi mengenai yang plus plus tadi uh, saya terus terang tidak tidak begitu paham itu bagaimana cara kerjanya itu. Apakah ya mungkin tergantung kepada ikhwan masing-masing yang memiliki tarikoh khusus uh, atau sorry, sendiri sorry. untuk nah. bisa memahami karena terkadang antara satu dengan yang lainnya berbeda tarikh ya Sohe, sohe. Nah, mungkin Pak Abu Gifari pernah mempelajari cara itu sebelumnya nah. sehingga mudah bagi beliau. Nah. Adapun kita ya kita serahkan kepada para ikhwan dan akhwat silahkan gunakan cara apa saja yang penting uh, mudah bagi antum dan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dikerjakan. Eh, uh, Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair atas masukan dan sarannya Pak Abu Gifari. Kita berikan kesempatan yang lain <clears throat> untuk pendengar roja yang ingin berinteraktif secara langsung di 0218236543. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa? Om Iksan. Taib. Nah, Om Iksan, silakan Om Iksan. Ada dua soal lagi nih Om Iksan ini. <laughs> Mutakhiran dengan maraton ukhra Om Iksan. Tad, ini tad. Oh, ada. Oh iya. Uh, masa al-adat wal ma'dud ini yeah. Iya. uh, wahidun wahidunnya kan selaras ya Ustaz ya. Iya. Berarti yeah. Uh, kalau mu, mu zakarnya bisa ahada ya wa atau liban. Uh, eh, wahidun diganti dengan ahada. Aa, ah, ah, bisa ya. Terus kalau muannas berarti wahidatun ya, tolibatan. Ya. Atau ehda wa isruna. Nah. Atau, ya, eh, nah. terus duanya ih, isnatani ya. Isnani atau isnatani. Nah. Isnatani tolibatan. Nah. Ya, Itu aja, Mama Isan? Uh, eh, terus uh, kita lihat halam apa? Latihan ketujuh. Latihan ketujuh. Uh, poin keenam. Kam kilometer apa? Kam kilometron, Kilometran. Iya, nah, ya, ya pakai nil kalau di Al-Qur'an seperti itu ya. Nah, Karena ada bertemu dengan ini uh, alif lam wasol ya. Bagaimana Om Musan? Ada nun sogirnya kalau di Al-Qur'an seperti itu. Oh, kilometron dengan al-masafah. Ah. oh iya iya, ya. kalau ketika disambung kilometronil, sahih, ya. sahih. Nah. Tadi yang baca kan uh, Artinya kita ini belajar kan dari bahasa Al-Quran ya? Uh, iya, nah. Fadol, syukron, syukron bisa. Nah. Ah. Jadi memang bacanya kilometron, kalau mau diputus kilometron, lalu al-masafah. Hmm. Kalau mau disambung, kilometronil masa. Syukron, syukron, jazakallah. Nah, ada lagi mau Isan? Uh, ini mau jawab nih, yang ini coba bikin kata. Nah, mutakhiran dengan maraton ukhra. Uh, Mungkin? Ini nih, Ustaz, nih. Uh, yazhabu da'iman ila... Oh, da'iman, baik. Ila Makkah tuh ila makkata ila makkata oh ya ke makkata kulla sanatin kulla sanatin al haji wal umrah lil haji oh lil pakai lil ya nah lil haji lil haji wal umrah nah sekali lagi Umu Isan diulang lagi kalimatnya yadhabu daiman ilal makkata ada failnya siapa nih yadhabu misalnya Muhammad ya, oh harus atau yadhabu mudarris nah ah, ada failnya yadhabu Muhammad daiman ila Makkah kulla sanatin lil haji wal umrah. Mumtaz. Nah, Bisa uh, diterjemahkan? Oh, ya. uh, Muhammad selalu pergi ke Mekah setiap tahun melaksanakan haji dan umrah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi. Ya, kulu hmm. fisaati <clears throat> rabiati wa ahyanan fisaati rabiati wa nis. Nah, sekali lagi Umu Isan. Yakulu fisaati. Ada siapa siapa failnya? Yakulu. Failnya Nah. Yakulu. Hasan misalnya, yakulu Hasan. Hasan fisaati saati rabiati wa ahyana fisaati saati rabiati wa nis. Naam. Terjem? Uh, eh, Hasan uh, makan pada jam 4 dan kadang-kadang pada jam 4.30. Baik, baik. Uh, satu lagi Ustaz ya. Eh, satu lagi Ustaz, fadhil, ya. masyaallah. Uh, Atau empat-empatnya sekalian Umaisan? <laughs> Tanggung kalau tiga? baru tiga bikin eh, eh, Ayar jimu abuka minal di marwatan ukhra ba'da salatil fajri. Eh, ukhra sekali lagi Umu Isan. Ayarji'u abuka minal jadi marwatan ukhra ba'da salatil fajri. Nah, apa maknanya? Bagaimana maknanya itu? Eh, apakah ayahmu kembali dari masjid pada waktu atau setelah sholat subuh? Sekali lagi? Sekali lagi. Sekali lagi apa ini? Sekali lagi kembali maksudnya? Uh, Atau mungkin maksudnya <laughs> layar diu abi da imam ba'da solat duha. Jadi uh, dia, dia menanyakan apakah bapakmu kembali setelah sholat fajri selalu eh, kembali pada setelah sholat fajri Oh tidak, dia kembali setelah sholat duha gitu. Oh, maksudnya, oh, maksudnya uh, dia tidak kembali pada sholat subuh, tapi yeah. setelah setelah waktu duha baru pulang. Ah ya, yeah, Labas. Sholat dua rakaat dulu kan baru labas. pulang gitu. Nah, nah. Taib, taib. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, contoh terakhir dari Ummu Ihsan sepertinya perlu diluruskan sedikit, tapi tidak mengapa. Kita berikan kesempatan pada makanan nanti insyaallah. Taib, kita masih berikan kesempatan untuk pendengar yang lain di 0218236543 bagi para pendengar roja yang ingin berinteraktif secara langsung. Kita masih punya waktu untuk kantum untuk menjawab beberapa tamrin namun sebelum kita berikan tamrin yang berikutnya mungkin kalimat jadidahnya kita terjemahkan saja. Ya? Ah, oke, okay, labas. Nah, al-kalimatul jadidah. Baik, labas. Uh, nah, uh, ada daiman di sini. mama daiman ya, kan? Selalu. Selalu. Ada iman aksuhu atau didduhu ahyanan. Daiman lawan katanya adalah ahyanan. Nah, lalu ada kalimat marratan ukhra. Sudah kita bahas tadi marratan ukhra maknahu, maknaha, sekali lagi. Nah, marotan ukhra. Nah, ini marotan ukhra ini nanti kita berikan kesempatan lagi pada mustami' untuk memberikan beberapa contoh yang lain. Kemudian maktabun. Nama maktabun? Meja. Meja. Maktabun bisa juga berarti kantor. Nah. Maktabun bisa berarti meja dan juga bisa berarti kantor. Kantor. Nah, tergantung dari, dari bagaimana kalimatnya. Nah, kemudian amilun. Pekerja. Pekerja. Jamaknya ummalun. Hmm. Pekerja apalagi karyawan. Nah. Hmm. Tulun panjang. panjangnya. Panjang. Ya? Ardun lebar. Nah, kalau ada panjang pasti ada lebar. Masafatun jarak. Jarak. Jarak. Nah. Lalu juga ada kalimat kilometron. Ini kilometron ini mufrad. Jamaknya adalah kilometratun. mitratun. Dia jamak muannas salim. Kemudian santimetrun. Santimetrun. Kita kenal dengan sentimeter. Bersekitalik Jamaknya santimitratun. Juga jamak muannas salim. Kemudian mitrun, hmm, meter. Jamaknya amtar. Nah, ini beda sendiri nih. Amtarun bukan mitrat. Tapi amtarun. Jamak taksir. Terus kita Uh, kemudian amila. Hmm, amila ini kata kerja dari isim fa'il amil. Amila bekerja atau melakukan. Amila ya'malu. Amila ya'malu. Nah. Sama juga seperti kalimat fa'ala. Hmm, fa'ala dengan amilah sama maknanya. Oleh sekali ya ikhwan. Kemudian uh, rakiba. Rakiba artinya mengendarai. Mengendarai. Nah. Uh, lalu raka'a. Ruku. Ruku. Lalu yang terakhir sajadah uh, sujud. Nah. Taip, uh, eh, apakah perlu dibuka lagi Ahsan ah, ya, nah. atau cukup dan kita buka SMS saja? Nanti Isnin. Baik, laras, nanti Isnin lil eh, Kita berikan dua kesempatan di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Abu Hanif di Tangerang. Baik. Nah, Abu Hanif, kefaluk? Alhamdulillah, ana bikhair. Masyaallah. Uh, eh, Abu Hanif, ana minta antum membaca soal mutaakhiran sama maraton akhirah. Bisa? Ya, Fadal. mutaakhiran. Nah. آه، أنا آه، رجعت آه، إلى البيت اليوم متأخرا ما شاء الله. أنا رجعت إلى البيت اليوم متأخرا. متأخرا. ترجم. آه، saya <coughs> pulang ke rumah hari ini terlambat. ما شاء الله. Nah, lembur sepertinya. طيب ما شاء الله. تفضل يا أخي. استمر مرة أخرى. مرة أخرى نعم. ana dahattu uh, eh, ila ila suq ila suqi ila suqi maratan ukhra ba'da zuhur Masya Allah, ana dhahab, ana adhabu uh, saya pergi ke ila suqi, nah uh, sekali lagi setelah zuhur. Ah, nah, jadi antum tadi pagi sudah sudah pergi, terus baradur pergi lagi, begitu maksudnya? <laughs> Abu Harif? Ya. Taib, masya Allah. Oh, ini ketinggalan. Anak kira antum dagang di situ. Nah, taib. Ada iya, lagi? Nah, ada pertanyaan? Iya. Ya. Nah, ini apa latihan ini 47 ini gitunya apa namanya? Uh, terjemahan ininya apa? Perintahnya itu tetap Ya, man. Oh. Di, uh, nah, nah, nah, nah, syukran akh. Nah, ini belum kita baca tadi. Syukran, syukran. Afwan. Ya, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran ya Bu Isan. Zaklahir. Uh, eh, disebutkan di sini Eh, latihan ketujuh perintahnya ikra mayali. Mana ikra mayali ya, kawan? Bacalah yang berikut ini. Bacalah yang berikut ini. Summaktubuhu. Kemudian tulislah. Tulislah ma'a kitabatil arqam. Disertai dengan. Disertai dengan penulisan nomor. Nomor. Al-waridah. Mana al-waridah? yang terdapat yang tersebutkan tersebutkan fihi bil huruf di dalamnya dengan huruf. huruf. Nah, di dalam apa yang kita mau baca setelah ini maksudnya. Nah, mana ulang. Iqra' ma yali, bacalah apa yang berikut ini. Tumaktubuhu, kemudian tulislah ma'a kitabatil arqam dengan menulis uh, al-arqam al-waridah, angka-angka yang tersebutkan fihi di dalamnya, di dalam soal-soal akan kita baca, bil huruf, ditulis dengan huruf. Jadi sini klik angkanya 9, angka 9, angka 2, lalu antum uh, diminta untuk membacanya. Nanti saatun wa ishrun, begitu. Nah, wallahu a'lam Baik, demikian dan kita berikan satu kesempatan terakhir di 0218236543. Nah. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Ummu Siti di Jakarta. Baik. Nah, Tafadhali Ummu Siti, ada bukunya Ummu Siti? Ada, Ustaz. Nah. Mau coba Ustaz ya? Ya, man, fadal, yang mana? Eh, daiman. Daiman, nah. Eh, ana asma'u radio radio roja daiman. Masya Allah, ana sami'tu idha'at roja daiman. Taib. Hmm. Tarjim? Saya selalu mendengarkan radio Roja. Nah, mumtaz. Nah. Syukran, Ada satu lagi, omong enggak? eh, satu aja? Ana baru belajar. Oh, tayyib jazakallah khair. Barakallah fikum. Eh, Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Masyaallah, tayyib. Tayyib, ikhlas ada? Naam. Uh, eh, sepertinya Fis. penelpon sudah cukup. Naam. Baik. Kita akan angkat beberapa pertanyaan yang terdapat di pesan singkat di antaranya dari Pasolihin di Jatinegara. Nah. Untuk jamak kilometerat, kilometer, Nah. Penggunaannya, Kapan dipakai? Uh, nah, juga mungkin nah. amtar gitu, Nah, baik. Uh, nanti ini akan kita gunakan kalau kita uh, menggunakan angka 3 sampai 10. Hmm. Boleh kita lihat ya, Boleh. Uh, jamak ini akan kita pakai ketika kita menggunakan angka 3 sampai 10. Ini antaranya. Maka misalnya kita berikan contoh, bagaimana Abu Maryam contohnya? al masafatu eh, Al-masafatu baina masjid misalnya wa baiti wa baiti misalnya salasum met amtar. Eh, salasatu kilometrat. Nah, atau salasa salasu salasatu kilometrat misalnya. Hmm. Nah, maka di di saat itulah kita menggunakan uh, daripada kilometer, jamak daripada sentimeter dan jamak daripada meter insyaallah. Baik, demikian jawabannya dan mungkin uh, <coughs> bisa difahami mudah-mudahan kita harapkan demikian. Kemudian ada pertanyaan, kenapa pada ayat ketiga surat Al-Fatihah? Ketiga surat Al-Fatihah? Iya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, huruf nun dan mimnya majrur. Ar-Rahmani. Ah. Bismillah. afan. surat Al-Fatihah ayat tiga ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin ar ar Rahim ar Rahim Apa sebabnya afan. Kita di sini ada beberapa ta talib ba'ahadul ulum <laughs> Nah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, no. Nah. Sejak dari kalimat Rabbil Alamin sudah kasrah. Nah. Kedalik, ini sifat untuk kalimat Halafdul Jalal Allah. Nah. Sifatnya Rabbil Alamin apalagi? Ar-Rahman. Eh, lalu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim. Karena al-musufnya yaitu lafzul jalalah maka majrurah maka sifatnya juga harus mengikuti mengikuti daripada anak. Ya, dalam uh, kita ingatkan kembali saja ya, dalam ya. jenisnya, kemudian dalam harokatnya nah. dan tentu dalam adatnya juga. Sahih, ahsan. Okay. Mudah-mudahan bisa difahami Bapak Abu Abdullah di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. saya Alhamdulillah bisa disimak ya. Baik, mohon kalimat jadidahnya sudah kita baca ya tadi kalimat yang baru dan sudah diterjemahkan Baik, jelaskan kalimat rahimahullah dan hafizahullah Dari pendengar kita tidak di, uh, tidak sebutkan alamatnya. Baik, jelaskan kalimat rahimahullah dan hafizahullah. Kemudian barakallahu fiik dan jazakumullah khair Ustaz. Nah, ini doa-doa yang kita ucapkan biasa dalam percakapan kita sehari-hari. Nah. Nah, kalau di Radio Raja sering ketika apa namanya ingin menyebutkan nama Ustadz ini, insya Allah yang memberikan materi hari ini adalah Ustaz Hamzah Abbas Hafizahullah. Memang hafizahullah di sini ikhwan Semoga Allah, menjaganya. Allah menjaganya Nah ini doa kebaikan untuk orang yang kita sebutkan Adapun kalimat rahimahullah uh, Ini juga doa yang artinya semoga Allah uh, merahmatinya Merahmati orang yang kita doakan Dan makna dari kalimat rahimahullah wa rahimahullah ikhwan Kalau ada orang berdoa kepada kita Ya akhi rahimakallah Apa maknanya? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya ah, pada. Uh, nah, ah, bagaimana ma apa makna diberikan rahmat? yakni diampuni hmm. dosa-dosanya yang lalu dan dijaga dari dosa-dosa yang akan datang. Itu makna dari kalimat rahimahullah. Nah, ada dalam penjelasan syarah Thalathatul Usul di Syekh Muhammad Salih Utsaimin. Ada penjelasan di situ mengenai makna perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab, alam rahimahullah. Kemudian juga uh, apa tadi? Barakallahu fiik, semoga Allah memberi, memberikan berkah kepadamu dan dan makna memberikan berkah maksudnya memberikan al, al mana al barakah ya kon. Khairul Al khairul katsir, nah. kebaikan yang banyak. yang banyak. Dan terakhir jazakallahu khair ini do, biasanya uh, ucapan terima kasih yang kita ucapkan kepada seseorang yang memberikan sesuatu. Nah, memberikan sesuatu kebaikan kepada kita, kita nah. katakan syukran akhi, jazakallahu khair. Uh, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazakallahu khair. Kemudian ada ada kesalahan yang ingin anak ingin sebutkan di sini. Seringnya kasih ikhwan hanya mengatakan jazakallah. Ya. Jazakallah ya Ustaz. Ya. Ini bisa jazakallahu khairan, bisa jazakallahu syarran. Nah, dua kemungkinan. Maka harus diperjelas jazakallahu khairan. Tidak cukup jazakallah saja. Ini pernah kita juga dulu ditegur oleh salah seorang dosen kita di Libya dulu ketika kita masih belajar di Libya. Kita katakan jazakallah ya Ustaz. Jazakallah khairan atau syarran kata beliau. Harus jelas. Jazakallahu khairan. Jazakallahu syarran. Nah. Hmm. Baik, wallahu a'lam bisawab. Baik, satu lagi dalam Al-Qur'an disebutkan kata jahanam dengan dhamir muannats dan kita ketahui tanda muannats ada tamar marbutah Ustaz. Sedangkan jahanam tidak ada tandanya Ustaz? Ya sama seperti kalimat misalnya simak itu ya. Uh, Asyams Hmm. Asyams itu mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Mu'annas. Asyams mu'annas. Apakah ada tanda tak butohnya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kita katakan sekali lagi, ikhwan untuk uh, isim mu'annas ini memang kadang kita tidak temukan tandanya. Nah, dan tadi seperti yang dikatakan Abu Zuhri tadi memang ini kadang tergantung simai, tergantung apa yang didengar sebelumnya. Orang Arab bilang syams itu mu'annas, maka kita katakan mu'annas. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, demikian. Cukup insyaallah. Baik, alhamdulillah kita uh, selesai pada waktunya walaupun kita mulai tadi tidak pada waktunya. Uh, nah, mutakhiran wa وانتهينا wakira. Nah. Labas tidak apa-apa karena kita alhamdulillah sudah menyelesaikan latihan ke afwan ladars eh, al-ashir latihan ke-10 seluruhnya. Sudah kita baca seluruh eh, latihan-latihannya dan tadi kita akhiri dengan membaca al-kalimatul jadida. Sehingga eh, dengan begini minggu depan insyaallah al-subul qadim nabda al-ikhtibar. Kita mana ujiannya insyaallah. Hah? Ah, taib, ada bahasa masalah diingatkan kita tentang janji kita tadi bahwa minggu depan kita ada murajaah mungkin uh, bicara tentang al-arid wal ma'lud dan muroja umum. kita buka pertanyaan apa saja. Ikhwan dan akhwat yang ingin yang ingin bertanya tentang halaman apa saja yang belum jelas kita berikan kesempatan insyaallah. Abu Maryam, adakah ziarah? Baik. Baik, uh, demikian kita tutup. Subhanallahi bihamdik, syadallah ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.